jamaah sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para generasi yang terbaik umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita sudah menyelesaikan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah tentang para sahabat dan juga keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan kita lanjutkan pembahasan yang lain yaitu tentang masalah al-karamah yaitu tentang masalah al-karamah. Beliau rahimahullah akan menyebutkan Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Di dalam masalah karamah Di dalam masalah karamah Beliau mengatakan di dalam kitabnya Qal Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati At-tasdiqu bi karamatil awliya'i Wa ma yujrillahu ala aidihim Min خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة وتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة wahia mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah beliau mengatakan yang artinya dan termasuk pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah dan termasuk usul yaitu pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah at-tasdiku bi karamatil awliya membenarkan dengan adanya karomah para wali. Termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan termasuk usulnya akidah mereka. Termasuk pokok-pokok dari akidah ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dengan aliran-aliran yang lain adalah membenarkan adanya karamatil awliya membenarkan adanya karomah-karomah para wali. Ini adalah termasuk pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa beliau menyebutkan pembahasan ini? Karena di sana ada aliran yang menyimpang di dalam masalah karomah. Ada aliran yang menyimpang, yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah al-karomah. Aliran yang pertama adalah aliran yang mengingkari al-karamah. Ada sebagian kelompok yang mereka mengingkari adanya al-karamah. Mereka menafikan. Yang namanya karamah itu tidak ada. Dan ini diyakini oleh aliran al-jahmiyah dan juga al-mu'tazilah. Dan sebagian asyairah. Mereka mengingkari adanya al-karamah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya karomah ini tidak tidak ada. Alasan mereka karena kalau kita meyakini adanya karomah nanti akan rancu dengan mukjizah. Artinya manusia akan bingung apa yang membedakan antara mukjizah dengan al-karamah. Sehingga mereka mengingkari adanya karomah para wali. Mereka mengingkari adanya karomah para wali alasan mereka adalah takut terjadi kerancuan, kebingungan, tidak bisa membedakan antara karamah dengan mukjizah. Ini alasan orang-orang yang mengingkari adanya karamah. Kemudian di sana ada aliran yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah. Meyakini adanya karamah tetapi mereka berlebih-lebihan. Bagaimana berlebih-lebihannya? mereka memasukkan sesuatu yang bukan karamah menjadi karamah. Sesuatu yang bukan karamah dianggap itu sebagai apa? Sebagai karamah. Seperti misalnya apa yang dilakukan oleh tukang sihir atau yang dilakukan oleh wali-wali syaitan yang berupa perkara-perkara yang aneh dan luar biasa. Mereka berlebihan di dalam menetapkan karamah sehingga memasukkan sesuatu yang bukan karamah dianggap itu sebagai apa? Sebagai karamah. Ini berlebih-lebihan berlawanan dengan aliran yang pertama. Kalau yang pertama tadi apa? Menafikan. Artinya mengingkari adanya karamah. Karamah tidak ada katanya. Tapi aliran yang kedua berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah sehingga menganggap sesuatu yang bukan karamah menjadi karamah dianggap sesuatu, sesuatu yang bukan karamah dianggap sebagai karamah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah maka mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT sehingga berada di pertengahan. Berada di pertengahan, bukan orang yang menafikan dan juga bukan orang yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah. Dan akan kita sebutkan bagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah al-karamah ini. Jadi mereka menetapkan adanya karamah bagi wali-wali Allah SWT. Tetapi mereka tidak berlebihan. Mereka tidak berlebihan. Sehingga mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah tidak memasukkan sesuatu yang bukan karamah di dalam di dalam karamah. Mereka memiliki kaidah. Mereka memiliki aturan-aturan memiliki kaedah-kaedah yang mereka ambil kaedah-kaedah tersebut dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka bisa membedakan mana yang karamah dan mana yang bukan karamah. Baik. Beliau mengatakan bi karamatil aulia dengan karamah-karamah para wali. Karamat ini adalah jamak dari karamah. Karamat adalah jamak dari karamah. Dan makna karamah secara bahasa artinya adalah pemberian. Karamah secara bahasa kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya apa? Pemberian. Dan yang dimaksud dengan karamah ya pengertiannya secara syariat adalah sebuah perkara yang di luar kebiasaan sebuah perkara yang di luar kebiasaan yang terjadi pada seorang wali. Sebuah perkara yang di luar kebiasaan yang terjadi pada seorang wali. Sebuah perkara yang di luar kebiasaan. Berarti karomah tersebut bukan pemberian biasa. Kita katakan di luar kebiasaan, berarti dia bukan pemberian biasa. Jadi masuk dengan kebiasaan adalah kebiasaan manusia di zaman tersebut. Kebiasaan manusia di zaman di zaman tersebut. Ini yang dimaksud dengan kebiasaan. Yang dinamakan dengan karamah adalah sebuah perkara di luar kebiasaan. Terbakar atau kena api maka dia terbakar. Di luar kebiasaan dia dibakar tetapi tidak terbakar badannya. Berarti ini di luar kebiasaan. Sebuah terjadi pada seorang wali yang dimaksud dengan wali di sini adalah wali Allah. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah wali Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan bahwasanya aulia, bahwasanya wali-wali ada dua. Yang pertama adalah aulia Allah. Yang pertama adalah wali-wali Allah. Kemudian yang kedua adalah wali-wali syaitan. Yang kedua adalah wali-wali syaitan. Di sana ada dua jenis wali dan keduanya disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah wali-wali Allah. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka walahum yahzanun dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini siapa? Wali-wali Allah. Kemudian di sana ada wali-wali syaitan. Allah SWT mengatakan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum dan sesungguhnya syaitan-syaitan mereka mewahyukan kepada wali-walinya sesungguhnya syaitan-syaitan mewahyukan kepada wali-walinya liyujadilukum supaya mereka berdebat dengan kalian. Supaya di sana ada wali syaitan. Yang dimaksud dengan karamah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan yang terjadi pada seorang wali. Maksudnya adalah wali siapa? Wali Allah. Maksudnya adalah wali Allah yang sudah Allah sebutkan sifatnya di dalam Al-Quran. Yang tadi kita bacakan ayatnya. Siapakah wali Allah? mereka adalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa ini yang memberikan definisi adalah Allah azza wajalla siapa wali Allah mereka adalah alladhina amanu berarti sifat yang pertama mereka apa beriman. Kemudian yang kedua, wakanu yattaqun dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Inilah dua sifat utama yang dimiliki oleh seorang wali Allah. Barang siapa yang memiliki dua sifat ini, maka dia adalah wali Allah. Dan ini adalah dengan penjelasan dan keterangan dari Allah Azza wa Jalla di dalam di dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sekarang apa yang dimaksud dengan iman dan apa yang dimaksud dengan dengan takwa? Apabila digabungkan atau datang kalimat iman dan juga takwa di dalam satu dalil, maka yang dimaksud dengan iman adalah menjalankan perintah. Dan jadi masuk dengan takwa adalah menjauhi larangan. Perhatikan apabila ada kalimat iman dengan kalimat takwa datang dalam satu dalil seperti dalam ayat ini, maka yang dimaksud dengan iman adalah menjalankan perintah dan yang dimaksud dengan takwa adalah menjauhi larangan. Jadi sifat wali Allah beriman dan bertakwa. Artinya mereka menjalankan perintah Allah dan juga Rasulnya dan mereka menjauhi larangan Allah dan juga Rasulnya. Ini adalah sifat wali Allah dan larangan atau eh, sebelumnya dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita adalah tauhid. Perintah yang paling besar yang Allah berikan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita adalah perintah untuk bertauhid dan larangan yang paling besar yang Allah telah melarang kita adalah larangan untuk berbuat syirik. Perhatikan Tadi kita sebutkan sifat wali adalah menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Perintah yang paling besar adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik. Oleh karena itu Allah SWT di dalam Al-Quran perintah pertama kali kalau kita membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah maka perintah yang pertama kali kita dapatkan adalah perintah untuk bertauhid dan larangan yang pertama kali yang akan kita baca adalah larangan untuk berbuat syirik. Baik, siapa yang bisa menyebutkan ayat yang isinya adalah perintah untuk berbuat tauhid dan ini adalah perintah yang pertama kali di dalam Al-Qur'an. Ada yang hafal ayatnya? Dalam surat al Baqarah ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, Tidaklah kalian menyembah Rabb kalian. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wahai manusia, hendaklah kalian menyembah Rabb kalian. Ini adalah perintah untuk bertauhid. Menunjukkan bahasanya. perintah yang paling besar di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengesahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Sehingga Allah jadikan ini perintah yang pertama. Kemudian larangan yang pertama yang ada di dalam Al-Quran adalah larangan untuk berbuat syirik. Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Artinya menyekutukan Allah di dalam ibadah. Menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Ini namanya menjadikan sekutu bagi Allah. Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Ini adalah larangan yang pertama kali di dalam Al-Qur'an dan isinya adalah larangan dari berbuat berbuat syirik. Jadi wali Allah di antara sifatnya adalah mengesahkan Allah dan dia menjauhi kesyirikan. Apabila ada seseorang mengaku dia adalah wali Allah Tetapi ternyata dia menyekutukan Allah di dalam ibadah Berarti wali Allah atau bukan? Bukan wali, bukan wali Allah Seandainya ada orang yang dianggap Itu adalah wali Allah Tetapi ternyata di dalam prakteknya Di dalam praktek kehidupan dia Di dalam praktek agamanya Ternyata dia menyekutukan Allah di dalam ibadah Maka dia bukan wali Allah, tetapi wali siapa? Wali syaitan. Dia adalah wali wali syaitan. Karena wali Allah penjelasannya sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula di antara sifat wali Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengikuti sunnah Allah di sini ia menurunkan sebuah ayat yang isinya adalah imtihan. Isinya adalah ikhtibar. Isinya adalah ujian bagi kita. Ujian bagi setiap orang yang mengaku dia mencintai Allah. Katakanlah seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, maka adalah kalian mengikuti aku. Perhatikan di sini yang dimaksud dengan wali, ya wali ini berasal dari kata al-wala. Al-wali berasal dari kata al-wala yang artinya adalah mahabbah yang artinya adalah mahabbah yaitu cinta. Yang namanya wali Allah dinamakan wali Allah karena dia wali Allah. Karena dia mencintai Allah Azza wa Mencintai Allah dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk mengikuti perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah SWT. Jadi seorang wali Allah dinamakan wali Allah karena dia wali Allah karena dia mencintai Allah, dia yuhibbullah. Mencintai Allah dengan cara apa? Dengan cara mengikuti dan juga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini dinamakan dengan dengan wali. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Qul in kuntum Allah. Katakanlah, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni maka adalah kalian mengikuti aku. Bagaimana mengikuti Rasulullah SAW? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Azza wa Jal. Jadi di antara ciri wali sunnah Rasulullah SAW. Dia punya semangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti Nabi SAW di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah orang wali adalah orang yang mencintai Allah dan orang yang mencintai Allah buktinya adalah apabila dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri seorang wali adalah berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila di sana ada seseorang yang dianggap wali atau diyakini dia adalah seorang wali atau dia Alaihi Wasallam, ibadahnya jauh dari ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dia membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama, maka ini adalah pengakuan yang dusta dan anggapan ini adalah anggapan yang tidak yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya di dalam di dalam kitabullah. Ini adalah pengertian pengertian wali. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengatakan setelah kita setelah menjelaskan tentang karamatul aulia dan bahwasanya keyakinan Ahlussunnah adalah membenarkan adanya karamatul aulia. Beliau mengatakan wa ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adat, min khawariqil adat. Dan apa yang Allah jalankan yang Allah jadikan dengan tangan-tangan mereka berupa kejadian-kejadian yang luar biasa atau di luar kebiasaan. Beriman dengan apa yang Allah jadikan, yang Allah jadikan yaitu Allah ciptakan pada diri wali-walinya berupa perkara-perkara yang luar biasa. Tadi sudah kita sebutkan, perkara yang biasa adalah kebiasaan di zaman tersebut. Dan yang luar biasa berarti dia tidak seperti biasanya. Contohnya seperti tadi, eh, biasanya orang kalau apabila di atas air maka dia akan tenggelam. Sesuatu yang luar biasa apabila seseorang berjalan di atas air kemudian dia tidak tenggelam. Maka ini di luar kebiasaan. Demikian pula kebiasaan biasanya adalah seseorang apabila terkena api maka dia terbakar. Apabila terkena api dan dia tidak terbakar, maka ini di luar kebiasaan. Fi anwa'il ulumi wal mukasyafat. Di dalam berbagai macam al-ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrati wa ta'thirat. Demikian pula berbagai jenis kemampuan dan juga pengaruh. Beliau ingin menjelaskan di sini bahwasanya karamah para wali Allah ini ada dua macam. Karamah para wali Allah ini ada dua, ada dua macam. Macam yang pertama, karamah yang berkaitan dengan ilmu. Dengan penyingkapan, dengan ilmu. Seperti misalnya seorang wali Allah mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Atau melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini berarti termasuk karomah yang berkaitan dengan ulum wal mukasyafah. Itu berkaitan dengan ilmu dan juga penyingkapan-penyingkapan. Ya seperti misalnya kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar beliau di kota Madinah, di kota ini. Kemudian tiba-tiba beliau mengatakan dengan suara lantang, "Ya Sariyah al-Jabal." Ya Sariyah al-Jabal, memanggil Sariyah. Kemudian mengatakan al-Jabal, artinya menyuruh dia untuk pergi ke Jabal, ke gunung. Dan saat itu ada pasukan kaum muslimin di antaranya adalah seseorang yang bernama Sariyah yang sedang berperang dengan orang-orang musyrikin atau sedang berperang melawan orang-orang kafir dan letaknya jauh bukan di kota Madinah bahkan di tempat yang yang jauh di timur genting maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan saat itu beliau berada di atas mimbar beliau mengatakan ya Sariyah al-kamu menuju ke menuju ke gunung dan saat itu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didengar oleh Sariyah dan juga pasukannya. Padahal jaraknya adalah jarak yang sangat jauh dari kota Madinah menuju tempat terjadinya peperangan tersebut. Dan ini baik. Kemudian yang kedua adalah karomah yang berkaitan dengan kudrah. Yaitu berkaitan dengan kemampuan. Dan juga takfirat. Dan juga pengaruh. Seperti misalnya yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Seorang sahabat Nabi SAW. Di mana dalam sebuah peperangan. Beliau dan juga pasukannya. Bisa melewati sungai dalam keadaan. Yaitu bisa melewati sungai. Bisa berjalan di atas. Di atas sungai. Bisa berjalan di atas air. Ini adalah karomah yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu yaitu ketika beliau bersama pasukannya. Dan ini adalah termasuk karamah yang berkaitan dengan kudrah, yaitu berkaitan dengan dengan kemampuan. Taib. Kemudian setelahnya beliau mengatakan kal ma'thuri an salifil umami fi suratil kahfi wa ghairiha. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan contoh di antara karamah yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu seperti yang ada pada umat-umat yang terdahulu itu umat-umat sebelum umat Islam seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi Al-Karamah yang Allah berikan kepada Ashabu Al-Kahfi kepada beberapa pemuda yang mereka berada di dalam gua di mana Allah SWT menjadikan mereka tidur dalam waktu yang sangat lama. Itu berapa tahun? 300 tahun. Walabithu fi kahfihim miatin sinina wazdadu tis'an. Walabithu fi kahfihim miatin sinin wazdadu tis'an. Dan mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 300 tahun. Mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 300 tahun, yaitu dalam keadaan tidur. Wasdadu tis'an dan ditambah 9. Ada yang menafsirkan bahasanya tambahan 9 di sini maksudnya adalah apabila diukur dengan tahun Masehi. Apabila diukur dengan tahun Masehi maka 309 tahun. Tetapi kalau dengan tahun ikan, dan juga tidak perlu minum. Ini adalah salah satu di antara karomah atau contoh karomah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan wa ghairiha dan juga selain contoh yaitu di dalam surat Al-Kahfi kemudian beliau mengatakan wa ghairiha dan selainnya artinya di sana ada contoh-contoh yang lain yang berupa karomah-karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Di antara contohnya contoh yang lain selain Ashabul Kahfi adalah apa yang terjadi pada Maryam. Terjadi pada Maryam beliau yaitu Maryam alaihissalam Allah SWT telah berikan kepada beliau karamah. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al Imran Allah mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan." qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah menyebutkan tentang kisah antara Zakaria yang saat itu beliau adalah sebagai kafil, ia sebagai penanggung bagi Maryam. Artinya dia mendatangkan makanan, mendatangkan minuman untuk Maryam karena Maryam mengkhususkan dirinya untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memiliki mihrab, memiliki kamar sendiri. Disitulah dia beribadah kepada Allah Tugas Zakaria adalah mendatangkan makanan dan juga minuman, mengirim makanan dan juga minuman kepada siapa? Kepada Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam, maka dia mendapatkan di sisi Maryam ada rizqan, ada rezeki. Padahal yang bertugas untuk mengirim makanan hanya siapa? hanya Zakaria, tidak ada yang lain. Tapi setiap kali memasuki mihrabnya Maria mendapatkan di situ ada rizqan, ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza? Dari mana engkau mendapatkan rezeki ini?" Siapa yang telah mengirimkan kepadamu rezeki ini, yaitu makanan ini? Apa jawaban Maryam? Qalat huwa min indillah dia mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Allah yang telah memberikan kepada Maryam rezeki tersebut. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan di dalam Al-Qur'an yaitu Allah SWT memberikan rezeki kepada Maryam secara langsung tanpa di sana ada sebab. Dan disebutkan di dalam tafsir Ibn Katsir bahwasanya saat itu yang lebih mengherankan lagi ya eh, Maryam memiliki atau di situ ada buah yang harusnya hanya ada di musim dingin. Padahal saat itu ada di musim panas. Saat itu berada di dalam musim panas, didatangkan di situ buah yang sebenarnya hanya ada di musim dingin. Demikian pula sebaliknya apabila datang musim dingin, maka yang ada di situ adalah buah yang hanya ada di musim panas. Ini adalah perkara yang tentunya sangat mengherankan apalagi di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang ada kulkas. Ya, zaman sekarang ada kulkas. Nah, di zaman dulu yang tidak ada alat-alat seperti ini, maka tentunya ya sangat aneh dan sangat mengherankan apabila ada buah yang hanya ada di musim dingin padahal saat itu adalah di musim di musim panas. Menunjukkan bahwasanya rezeki tersebut adalah dari Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah SWT menunjukkan karamah yang memberikan karamah bagi istri Fir'aun. Memberikan karamah kepada istri Fir'aun. Ketika dia diadab oleh Fir'aun, maka Allah SWT memperlihatkan bagi beliau rumah beliau di dalam di dalam surga. Rabbi benili baitan fil jannah. Kemudian dia yaitu istri Fir'aun berdoa kepada Allah Rabbi benini baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah aku rumah di dalam di dalam surga. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Ini adalah beberapa karomah yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana di sana ada orang yang mengingkari adanya karomah? Jelas karomah ada di dalam Al-Quran. Ini adalah sebagian saja yang kita sebutkan. Di sana ada banyak contoh di dalam Al-Quran yang isinya adalah karomah yang Allah berikan kepada para para wali-walinya. Adapun di dalam sunnah, ya di dalam hadis Nabi SAW, maka di antara contohnya adalah apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Di mana saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang memberikan makan kepada sebagian ahlu Sufah. Sebagian ahlu Sufah. Mereka adalah orang-orang yang diantaranya adalah muhajirin yang hijrah ke kota Madinah dan mereka tidak memiliki tempat tinggal. Sehingga Nabi SAW memberikan tempat tinggal bagi mereka di dalam masjid Nabawi, yaitu di bagian belakangnya. Dan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq memberi makan kepada ahlu sufah atau sebagian ahlu sufah yang datang kepada beliau, yaitu datang kepada Abu Bakar. Di dalam kisah ini secara ringkas, secara ringkas disebutkan setiap kali mereka mengambil satu suapan maka makanannya bertambah banyak. Setiap kali mereka mengambil satu suap, maka makanannya bertambah bertambah banyak. Dan ini adalah sebuah karomah yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh yang lain, apa yang terjadi pada dua orang sahabat? Yang pertama adalah Usaid ibnu Khudair. Kemudian yang kedua adalah Abbad ibnu Bishr. Dua orang ini, yaitu dua sahabat ini, radhiyallahu anhu pernah dia keluar dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah keluar dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam yang gelap gulita. Jadi sebelumnya dia berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keduanya mohon pamit dan pulang. Dia minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu di malam yang gelap gulita. Tiba-tiba ketika mereka berjalan, di depan mereka ada cahaya. Di depan mereka ada cahaya. Itu di depan dua orang sahabat tadi ada cahaya yang menyinari jalan mereka. Kemudian setelah itu mereka berpisah. Ya, berpisah masing-masing menuju ke tujuannya. Tiba-tiba cahaya tersebut menjadi berapa? Menjadi dua. Ya, tiba-tiba cahaya tersebut menjadi dua. Dan ini adalah karamah. Dan ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian contoh yang lain adalah kisah Juraij. Kisah yang e, contoh yang lain adalah kisah Juraij. Kemudian dia hamil dan mengaku di hadapan manusia bahwasanya anak yang ada di dalam perutnya ini adalah hasil dari Juraij. Hasil dari Juraij. Kemudian ya di dalam kisah ini Juraij yaitu orang yang soleh tersebut menunjukkan tentang benarnya al-karamah dan bahwasanya karamah adalah benar adanya dan itu adalah terjadi. Dan ini semua adalah bantahan bagi sebagian aliran yang mereka mengingkari adanya karamah seperti aliran Jahmiyah, demikian pula aliran Al-Mu'tazilah dan sebagian Al-Asy'ariyah. Ya ini semua adalah dalil tentang adanya karamah. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa an sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'ina wasairi qurunil ummah dan juga contoh-contoh yang banyak dari sadri hadil ummah yaitu dari awal umat ini minas sahabati wat tabi'in dari generasi sahabat dan juga para tabi'in wasairi qurunil ummah dan seluruh generasi-generasi umat ini wahia maujudatun fiha ila yaumil qiyamah dan karamah ini akan ada di dalam umat Islam ini ila yaumil qiyamah sampai datangnya hari kiamat. Jadi beliau ingin menegaskan bahwasanya karomah ini terjadi pada setiap generasi atau seluruh generasi secara umum. Di antaranya adalah generasi sahabat seperti yang tadi kita sebutkan contohnya. Demikian pula generasi tabi'in. Seperti yang terjadi pada Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau ya dicari oleh seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ingin menyakiti beliau atau ingin membunuh beliau, maka Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah meminta supaya orang tersebut tidak melihat diri Hasan Al-Basri. Masuk beberapa kali ke rumah Hasan Al-Basri dan orang tersebut tidak melihat adanya Hasan Al-Basri di dalam rumah di dalam rumahnya. Ini adalah salah satu contoh ya karomah yang terjadi pada zaman tabi'in. Demikian pula seluruh generasi umat ini. Artinya, ya karomah ini bukan hanya terbatas yang terjadi pada generasi sahabat atau generasi tabiin tak saja, akan tetapi sairul kurun, seluruh generasi. Bahkan ada sampai hari kiamat. Selama di sana masih ada wali-wali Allah yang mereka mencintai Allah SWT, mereka mentauhidkan Allah, mereka mengikuti sunnah, maka karomah akan tetap ada sampai hari sampai hari kiamat. Ini adalah penjelasan beliau rahimahullah tentang masalah al-karamah. Saya berikan di sini beberapa keterangan yang berkaitan dengan al-karamah yang insya Allah bermanfaat. Yang pertama, yang namanya karamah, Bapak-bapak sekalian, yang paling agung adalah istiqomahnya seorang hamba di dalam atau di atas jalan yang lurus. Karamah tadi artinya apa secara bahasa? Pember pemberian pemberian Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada wali-walinya adalah kenikmatan istiqamah di atas jalan yang yang lurus. Apabila seseorang diberikan oleh Allah istiqamah di atas jalan yang lurus, yang jalan yang lurus, diberikan dia petunjuk kepada tauhid, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan karamah yang paling besar mendapatkan pemberian yang paling besar yaitu berupa istiqamah di atas jalan yang lurus. Jadi yang namanya karamah tidak harus berupa sesuatu yang bisa dilihat yang luar biasa. Seperti yang kita lihat contohnya tadi. Bahkan istiqomahnya seorang hamba di zaman fitnah, apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kemudian seseorang bisa istiqomah berpegang teguh di atas agamanya maka ini adalah sebuah karomah tersendiri bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua, yang dinamakan karomah ini akan tetap ada sampai akhir zaman sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam. Kemudian al-karomah tidak dijadikan karomah. Sebab apa? Karena yang namanya karomah ini terjadi di antara sebabnya, di antara hikmahnya adalah untuk menguatkan iman seseorang. Untuk menguatkan iman seorang wali Allah. Jadi untuk menguatkan keimanannya sehingga Allah SWT memberikan karomah kepada orang tersebut supaya kuat hatinya. Nah kalau orangnya sudah kuat hatinya, maka tidak perlu diberikan apa? Al-karamah. Karena di antara hikmah dari karamah adalah untuk takwiyatul iman, yaitu untuk menguatkan iman seorang hamba sehingga dia diberikan karomah. Kemudian ketika dia melihat sesuatu yang luar biasa, tambah keimanannya bahwasanya ini adalah dari Allah. Allah yang yang menolong dia, Allah yang menguatkan dia sehingga bertambah keimanannya dan kuat keimanannya. Ya oleh karena itu ke karomah di zaman sahabat ini lebih sedikit daripada karomah yang terjadi di zaman tabi'in. Perhatikan, karomah yang ada di zaman sahabat itu lebih sedikit daripada karomah yang terjadi di zaman tabi'in. Padahal yang lebih afdal mana? Sahabat atau tabi'in? Para sahabat. Nabi mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka menunjukkan para sahabat lebih afdal daripada tabi'in. Tetapi ternyata karamah ini lebih banyak terjadi di zaman tabi'in daripada di zaman sahabat. Menunjukkan bahasanya yang namanya karamah bukan berarti menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan karamah lebih afdal daripada orang yang tidak mendapatkan karamah. Karena apa? Karena di antara sebab adanya karamah adalah untuk menguatkan iman. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena iman mereka sudah kuat, maka karomah ini jarang terjadi pada diri dari diri mereka. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingatkan di sini adalah tentang perbedaan antara al-karamah dengan al-ahwal asyaitaniyah. Perbedaan antara al-karamah dengan al-ahwal asyaitaniyah. Yang dimaksud dengan ahwal asyaitaniyah adalah keadaan-keadaan syaitan. Yaitu keadaan-keadaan yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali syaitan. Sebagai istidraj baginya. Yaitu sebagai istidraj dibiarkan oleh Allah supaya bertambah kekufurannya. Inilah yang dimaksud dengan al-ahwal as-syaitaniyah. Keadaan-keadaan syaitan yaitu perkara yang luar biasa yang terjadi pada wali-wali syaitan. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya wali ada dua, ada wali Allah dan juga ada ada wali wali syaitan. Wali syaitan ini adalah kebalikan dari wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan mereka melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah wali-wali syaitan. Terkadang ada pada diri mereka kejadian yang luar biasa. Dan yang menolong adalah siapa? adalah walinya yaitu setan Bukan dari Allah tetapi dari dari syaitan. Inilah yang dimaksud dengan ahwal syaitania. Kenapa perlu kita sampaikan di sini? Karena sebagian orang tidak bisa membedakan antara karomah yang Allah berikan kepada wali dan antara kejadian-kejadian luar biasa yang yang terjadi pada wali-wali setan. Sama-sama luar biasa. Sama-sama luar biasa sehingga sebagian orang tidak bisa membedakan di antara keduanya. Apalagi ditambah wali-wali setan tersebut berusaha untuk menipu manusia dengan berbagai cara. Di antaranya dengan pakaian. Yaitu memakai pakaian sehingga dianggap dia adalah sebagai seorang yang taat kepada Allah. Dia memakai peci atau memakai sorban atau memakai jubah dan lain-lain. Sehingga orang menganggap bahwasanya dia adalah seorang wali Allah, padahal itu hanya sekedar pakaiannya saja. Adapun isinya, adapun hakikatnya maka yang dia amalkan adalah amalan-amalan dari dari setan. Dan ahwal setannya ini di antara contohnya yang disebutkan di dalam ya di dalam kabar-kabar terdahulu seperti yang terjadi pada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini adalah seorang yang mengaku menjadi nabi. Namanya adalah Musailamah yang disebutkan di dalam kisahnya bahwasanya dia bisa mengetahui perkara yang gaib dari setan yaitu wahyu dari setan yang mewahyukan kepada dirinya sehingga dia bisa mengetahui perkara yang yang gaib. Kemudian juga apa yang terjadi pada Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi dia mengaku menjadi nabi dan dia pernah mengabarkan tentang beberapa perkara yang gaib dari wahyu yaitu wahyu dari setan Al-Aswad Al-Ansi. Demikian pula Al-Harith ad Dimashki. Ini juga mengaku menjadi nabi di zaman Abdul Malik Ibnu Marwan wali syaitan di zaman dahulu dan di zaman setelahnya demikian pula di zaman sekarang ini ini banyak. Taib. Saya sebutkan di sini bagaimana kita dengan melihat perjalanan hidup orang tersebut. Ya, melihat perjalanan hidup orang tersebut. Kalau dia adalah orang yang beriman dan bertakwa dengan makna yang tadi kita sebutkan, maka ini adalah al-karamah. Maka ini adalah al-karamah. Tetapi kalau kita melihat perjalanan hidupnya adalah orang yang jauh dari agama. Salat ditinggalkan. Puasa ditinggalkan. Dikenal sebagai orang yang banyak minum khamar atau berzina atau melakukan homoseks dan lain-lain Meskipun dia memiliki kejadian-kejadian yang luar biasa, maka itu bukan wali Allah, tetapi wali apa? Wali setan. Jadi dilihat dari sirah atau perjalanan hidup orang tersebut. Oleh karena itu, Al-Laith Ibn Sa'ad, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Asyafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya kalian melihat seseorang berjalan di atas air, maka jangan kalian tertipu sampai kalian timbang amalannya dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Beliau mengingatkan yaitu Al-Laith Ibn Sa'ad beliau adalah guru dari Al-Imam Ash-Shafi. Beliau mengatakan seandainya kalian melihat seseorang berjalan di atas air maka jangan kalian tertipu sampai kalian menimbang amalannya dengan apa? Dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Artinya kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dia adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah maka ini adalah karomah. Seperti yang terjadi pada saat Ibnu Abi Waqqas yang tadi kita sebutkan kisahnya. Adapun apabila dia adalah orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia dibakar, tidak mempan, atau dia berjalan di atas air, maka itu adalah wali syaitan dan bukan wali Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian selanjutnya, di antara perbedaan antara karomah dengan al-ahwal al-syaitaniyah, karamah ini adalah anugerah Allah yang tidak bisa dipelajari dan juga tidak bisa diusahakan. Jadi karamah tidak bisa dipelajari. Adapun ahwal syaitaniyah atau sihir atau keadaan-keadaan setan, maka ini bisa dipelajari dan bisa diusahakan yaitu dengan cara membuat atau berbuat sesuatu yang membuat ridha setan. Jadi ahwal syaitaniyah bisa dipelajari dan bisa diusahakan. Intinya bagaimana kita bisa membuat ridha syaitan. Yaitu dengan kufur kepada Allah, dengan syirik kepada Allah, dengan membuat maksiat, berzina dengan ibunya sendiri, berzina dengan anaknya sendiri dan seterusnya. Bagaimana membuat ridha syaitan. Maka akan dibantu oleh syaitan tersebut. Ini bedanya antara karamah dengan ahwal syaitaniyah. Oleh karena itu tidak ada ya orang bisa mempelajari bagaimana Maryam yang mendapatkan buah-buahan tersebut. Demikian pula apa yang terjadi pada Usaid dan juga Abbad ketika mereka mendapatkan cahaya di malam hari. Ini tidak bisa dipelajari. Ini bukan kehendak mereka. Ini adalah pemberian dari Allah untuk menguatkan keimanan mereka. Adapun sihir dan juga keadaan-keadaan setan maka ini bisa dipelajari. Oleh karena itu di sana ada perguruan-perguruan. Ada padepokan-padepokan yang isinya adalah dia mengajari murid-muridnya untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa tersebut. Yang kita bisa mendapatkan dengan mudah kalau kita masuk pasar, yaitu ada kitab namanya Al-Mujarrabat. Pernah lihat? Al-Mujarrabat. Bapak bisa lihat di situ bagaimana cara karamah ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diusahakan. Ini adalah pemberian dari Allah SWT. Para wali Allah Azza wa Jal ketika mereka diberikan karamah ini bukan usaha mereka. Ini adalah pemberian dari Allah. Oleh karena itu kalau mereka disuruh untuk mengulang mereka tidak bisa. Disuruh untuk mengulangi kembali mereka tidak tidak bisa karena ini adalah langsung pemberian dari Allah Azza wa Jal. Seandainya Sa'ad bin Abi Waqqas yang disuruh mengulang kembali, yang naik di, di atas air kemudian tidak tenggelam, maka ini belum tentu bisa terjadi. Karena ini semua adalah langsung pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Adapun al-ahwal asyaitaniyah maka ini bisa dipelajari. Oleh karena itu tadi kita sebutkan di antaranya yang tersebar kitab yang dikenal dengan Al-Mujarrabat. Dan ini bisa kita dapatkan di mana saja kalau kita masuk ke pasar, ya di negeri kita, kemudian kita ke toko buku, ya apalagi toko buku agama biasanya di situ disebutkan atau biasanya di situ dipajang ya kitab yang berjudul al mujarobas Ya di sampulnya ada gambar orang yang sedang ya mempraktekkan sihir, ya mempraktekkan eh, apa pakai eh, air keras dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya al-ahwal asyaitoniyah ini bisa dipelajari. Berarti itu bukan karamah. Itu bukan karomah. Ini adalah ahwal syaitania, ya, ini adalah keadaan-keadaan syaitan bisa terjadi dengan cara membuat ridha syaitan. Bisa terjadi dengan cara membuat ridha syaitan. Baik. Kemudian selanjutnya yang namanya karomah ini tidak bisa dilawan. Al-karamah tidak bisa dilawan. Adapun al-ahwal asyaitaniyah maka bisa dilawan dengan cara membaca zikir dan doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah ataupun dilawan dengan yang semisalnya. Bisa dilawan dengan membaca Al-Quran atau membaca ayat Al-Kursi misalnya. Maka ya yang namanya syaitan ini akan lari apabila dibacakan ayat Allah Azza wa Jalla. Apabila dibacakan ayat kursi atau dibacakan Al-Fatihah ya atau dibacakan an Al-Falaq, maka dia akan lari. Ya apabila itu adalah al-ahwal asyaitaniyah, maka ini bisa dibatalkan, bisa digugurkan dengan cara membaca zikir di samping orang tersebut. Oleh karena itu saya masih ingat ya pas masih kecil dulu ya ada uh, uh, apa? Uh, ada praktek. Ya ada praktek akrobat atau apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia ya di lapangan yang besar yaitu ada praktek seperti ini. Yaitu ada orang dikuburkan hidup-hidup di dalam tanah atau dia bisa e, pokoknya terjadi kejadian yang luar biasa. Dia bisa mendatangkan sesuatu dari toko. Dia bisa mendatangkan susu dari toko dari dari tempat yang jauh. Sebelum dia melakukan praktek ini dan saya masih ingat dia berpesan Ya, jangan sampai ada yang ganggu katanya. Jangan sampai ada yang ganggu. Saya sekarang baru paham ya tentang makna kalimat ini. Karena yang dinamakan yang dinamakan dengan syaitan ini dia akan lari apabila dibacakan ayat Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya apabila dibacakan ayat kursi, maka dia akan lari dan akan batalah ya ahwal syaitannya yang ada pada orang tersebut. Adapun al-karamah maka ini tidak bisa dibatalkan. Ini adalah dari Allah Azza wa Jalla dan tidak bisa dibatalkan. Adapun sihir dan juga ahwal setania maka ini bisa dibatalkan dengan ayat atau membaca zikir. Demikian pula bisa dibatalkan dengan sihir yang semisal. Bisa dibatalkan dengan sihir yang yang semisal. Baik. Kemudian eh, perbedaannya yang lain diantaranya adalah karomah ini apabila terjadi pada diri seseorang maka akan menambah keimanan pada orang tersebut dan akan menambah rasa rendah hati pada orang tersebut. Adapun al-ahwal asyaitaniyah, keadaan-keadaan setan, maka ini apabila terjadi semakin menambah kekufuran pada orang tersebut dan semakin menambah kesombongan pada orang tersebut. Ini bedanya. Jadi kalau al-karamah menambah keimanan dan juga rendah hati. Adapun al-ahwal asyaitaniyah ini menambah kekufuran dan juga menambah rasa sombong. Oleh karena itu wali-wali Allah yang ketika mereka mendapatkan karamah justru mereka semakin rendah hatinya bahkan mereka berusaha untuk tidak menampakkan karamah tersebut kepada orang orang lain. Berbeda dengan wali-wali setan yang mereka menawarkan, yang mereka menampakkan bahkan ditawarkan di televisi atau di iklankan dan lain-lain maka ini jelas bukan wali-wali Allah Azza wa Jal mereka adalah wali-wali syaitan. Saya sebutkan di sini salah satu kisah dari seorang wali Allah yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Bernama Abu Muslim Al-Khawlani yang di antara karamah yang Allah berikan kepada beliau dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika terjadi fitnah Al-Aswad Al-Ansi. Yang tadi kita sebutkan dia adalah orang di Yaman yang mengaku menjadi nabi mengaku menjadi nabi dan Abu Muslim saat itu berada di Yaman. Kemudian dipanggil Abu Muslim ini oleh Al-Aswad Al-Ansi. Dipanggil dan ditanya, atas Nabi Muhammad dan Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahasanya Muhammad adalah Rasulullah? Ditanya lagi, atas Nabi Muhammad dan Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan, "Iya." Ditanya, "Apakah aku adalah aku bersaksi bahasanya aku adalah Rasulullah?" Dia mengatakan ma'asma. Sampai akhirnya Al-Aswad Al-Ansi ini jengkel dan membakar hidup-hidup Abu Muslim Al-Khawlani. Ternyata Allah menyelamatkan dia dan tidak terbakar sedikit pun dari tubuhnya. Kemudian sebagian pengikut pengikut Al-Aswad Al-Ansi menasihati kepada Aswad supaya mengusir Abu Muslim ini dari Yaman. Karena ini akan merusak pengikutnya. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani pergi meninggalkan Yaman menuju kota Madinah dan saat itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka datanglah Abu Muslim Al-Khawlani ya ke kota Madinah dan saat itu eh, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Muslim menambatkan ontanya. Setelah itu dia memasuki Masjid Nabawi. Yang menambatkan ontanya kemudian setelah itu memasuki Masjid Nabawi. Kemudian dia sholat menghadap ke arah tiang yang ada di Masjid Nabawi saat itu. Maka Umar bin Khattab saat itu melihat ya Abu Muslim Al-Khawlani dan dia tidak tahu siapa ini. Ya, kemudian setelah sholat dia didatangi oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bertanya, "Mimmanir rajul?" Mimman ar-rajul? Dari mana Anda? Ya Umar bin Khattab bertanya kepada siapa? Kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Dari mana Anda? Qal min ahli Yaman. Aku dari negeri Yaman. Qal ma fa'ala rajul alladhi harraqahu al-kadzdzabu bin Maka Umar bertanya, apa yang terjadi pada laki-laki yang dibakar oleh pendusta? Maksud Umar bin Khattab di sini adalah siapa? Abu Muslim Al-Khawlani. Bagaimana kabar orang tersebut? Maka Abu Muslim Al-Khawlani beliau mengatakan, "Dzaka Abdullah ibnu Ayyub." itu adalah Abdullah ibnu Ayyub. Seakan-akan yang yang yang menjadi pelakunya bukan dirinya. Seakan-akan Abdullah bin Ayyub itu bukan dirinya. Artinya di sini Abu Muslim al Khawlani berusaha menutupi identitas dirinya. Ya tidak ingin menyombongkan karomah yang terjadi pada beliau sehingga beliau mengatakan ketika ditanya Umar, "Dzaka Abdullah bin Ayyub." Itu adalah Abdullah bin Ayyub. Kemudian akhirnya Umar mengatakan, fa'unsiduka fa'unsiduka billahi anta huwa apakah orang tersebut adalah kamu maka setelah itu baru Abu Muslim mengatakan Allahumma na'am ya belum mengatakan iya karena tidak bisa mengelak lagi bahwasanya dirinya lah yang yang terbakar atau yang dibakar oleh oleh al-aswad al-ansi tersebut. Ini adalah menunjukkan bagaimana sikap wali Allah mereka berusaha untuk menyembunyikan karomah yang terjadi pada dirinya sebagai tawaduk dan rasa rendah hati mereka kepada Allah Azza wa Jal. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.